الحمد لله الحمد لله الملك العلي القدير الواحد الأحد المولى النصير الذي منه المبتدأ وإليه المرجع والمصير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يرسل إلى من سبقت لهم العناية أنوار التنبه فيتنبهون وأنوار الإنابة فينيبون وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله ونبيه وصفيه وخليله صفوته من العالمين وخيرته من الخلق أجمعين اللهم صل وسلم على عبدك المصطفى سيدنا محمد أول شافع وأول مشفع صاحب القدر الأرفع والجاه العظيم الأوسع وعلى آله الأطهار المقدرين بالقرآن لن يتفرق حتى يرد عليه الحوض في يوم الدين وعلى أصحابه الغر الميامين الأنصار والمهاجرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد يا عباد الله فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله يا عباد الله وأحسنوا يرحمكم الله إن رحمة الله قريب من المحسنين واعلموا أن من اتقى الله عاش قويا وسار في بلاد الله آمنا تقوى إله العالمين فإنها عز وحرز في الدنا والمرجع فيها غنى الدارين فاستمسك بها والزم تنل ما تشتهيه وتدعي ومن ضيع التقوى وأهمل, أمره وأهمل أمرها فغشته في العقبى فنون الندامة معاشر المسلمين رحمكم الله Marilah kita senantiasa meningkatkan bekal ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya Takwa merupakan sebaik-baik bekal yang dapat kita kumpulkan di dunia ini untuk perjalanan panjang yang harus kita lewati di akhirat nanti. Takwa kepada Allah dengan sebenar-benar arti takwa. Takwa kepada Allah di segala tempat dan keadaan. Fil ghaibi wasyahadah, fis sirri wal alaniyah Terutama kita takut kepada Allah dalam menjaga tujuh anggota badan yang telah dianugerahkan oleh Allah kepada kita semua. Naam, tujuh anggota badan sejumlah dengan bilangan pintu-pintu neraka yang ada tujuh pula banyaknya. Wala yadkhulu min tilkal abwab illa man asallaha bihadhil a'dha. Dan tidak akan masuk dari pintu-pintu tersebut melainkan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah dengan anggota-anggota badan tadi. Udhunun wa ainun wa lisanun wa farjun wa yadun wa batnun wa rijlun. Telinga, mata, lisan, kemaluan, tangan, perut dan kaki. Tujuh anggota badan yang ada pada manusia yang dapat dia pergunakan untuk mencapai ridha Allah jika dia takwa dan sebaliknya akan dapat mengundang kemarahan dan murka Allah jika dia pakai untuk maksiat. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang neraka jahanam, "Laha sab'atu abwab, likulli babin minhum juz'um maksum." Neraka itu punya tujuh pintu dan tiap-tiap pintu ada bagiannya masing-masing. Mari kita pergunakan anggota-anggota badan kita dengan sebaik-baiknya hanya untuk takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menghisap kita atas tiap-tiap pandangan mata yang kita lakukan. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum." Katakan pada orang-orang mukmin, hendaklah mereka itu memejamkan pandangan mata mereka dari yang haram dan hendaknya mereka menjaga kemaluan mereka zalika azka lahum yang demikian itu lebih baik lebih suci bagi mereka innallaha khabirum bima yasnaun sesungguhnya Allah maha mengetahui dengan yang mereka perbuat wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun dan katakan bagi wanita-wanita mukminah hendaklah mereka memejamkan mata mereka dan menjaga kemaluan-kemaluan mereka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "An-nadhrah sahmun masmumun min sihami iblis." Qala ta'ala man tarakaha min makhafati abdaltuhu imanan yajidu halawatahu fi qalbih. Pandangan yang dilarang oleh Allah merupakan anak panah daripada anak-anak panah iblis. Allah berfirman, barang siapa mau meninggalkan pandangan yang haram tersebut karena takut padaku kata Allah niscaya akan aku ganti baginya dengan keimanan yang dapat dia rasakan manisnya dalam hatinya Ma'asyiral muslimin rahimakumullah Diceritakan bahwa ada seseorang yang hendak meninggal dunia para kerabat dan sahabatnya telah berkumpul di sampingnya mereka menuntun orang tersebut untuk mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Tapi dia diam, tidak mau menirukan. Dan ketika mereka berbicara dengan omongan atau kalam yang lain, dia mau menyahut dan berkata sepatah dua patah kalimat. Namun ketika mereka kembali menuntun dia dengan kalimat La ilaha illallah, dia diam tidak mau menirukan. Dan ketika diajak bicara dengan omongan yang lain, dia mau berkata-kata. Melihat hal ini maka salah seorang yang hadir di situ berteriak seraya menyatakan, "Ya fulan, mengapa engkau diam ketika kami menuntun mengucapkan la ilaha illallah, tapi engkau mau menyahut jika kami ajak bicara dengan kalam yang lain?" Maka orang itu menjawab, "Yang mencegah aku daripada mengucapkan la ilaha illallah adalah satu pandangan haram yang pernah aku lakukan dan aku belum bertaubat daripadanya." Dan sekarang setiap aku berusaha mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan kalimat tersebut, datanglah kegelapan dosa tersebut dan menghalangi aku untuk dapat mengucapkannya. Allah berfirman, "Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuh." Dia diliputi oleh dosanya, dia dikepung oleh dosanya sebab dia belum bertaubat daripadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ad-dinu ta'zimun lirrahmani fi kulubina. Agama adalah pengagungan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan pengagungan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta pengagungan terhadap syariat agama Islam yang telah dibawa beliau dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan hal ini maka akan menyebar cahaya takwa ke seluruh anggota badan kita. Akan tertancap kuat dalam hati kita dan jika cahaya takwa telah tertanam dalam hati, maka seluruh anggota badan akan ringan dan bergairah untuk melaksanakan ibadah. halla nurut fi nashatatil fi ibadati rabbik. Kita tidak akan mampu untuk berkata-kata jelek kepada orang Islam. Kita tidak akan mampu menggibah atau menggunjing orang Islam, baik yang masih hidup ataupun yang telah meninggal. Kalau takwa Allah telah tertanam kuat dalam hati, kita bahkan tidak akan mampu dan tidak akan mau untuk melaknat, mencaci baik kepada hewan, tumbuhan atau bahkan benda mati sekalipun. Begitu pula tangan kita, begitu pula kaki kita tidak akan bergerak melainkan kepada hal-hal yang diperbolehkan Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwa setiap langkah ada tanggung jawabnya. Setiap langkah kaki akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketakwaan kepada Allah juga akan tercermin dari bagaimana sikap kita dalam mendidik anak-anak kita kita perhatikan dan awasi bagaimana kelakuan dan perbuatan mereka, bagaimana ucapan dan cara bicara mereka, apa yang mereka lihat, apa yang mereka tonton, baik di televisi, di HP, di internet dan lain sebagainya. Kalau kita teledor dalam hal ini atau bersikap acuh tak acuh, maka kita juga akan menanggung dosanya. Jikalau anak sudah mencapai umur 10 tahun, tapi masih meninggalkan kewajiban salat dan tidak ada orang di rumah yang menegur dan memperingatkan baik dengan pukulan atau yang lainnya maka semua yang bertanggung jawab atas anak tersebut ikut menanggung dosanya sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda muru auladakum bis salati li sab'in perintahkanlah anak-anak anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika mereka sudah mencapai umur tujuh tahun. Wadribuhum ala tarkiha li ashr dan pukullah mereka jikalau sudah berumur 10 tahun tapi masih meninggalkan sholat. Berapa banyak orang tua yang tidak tergetar hatinya melihat anak mereka meninggalkan sholat. Namun jikalau anak tersebut menghilangkan dompet, memecahkan perabotan rumah atau bahkan jika mereka bolos sekolah atau les, maka marahnya orang tua tersebut luar biasa. Mari kita semua meletakkan kemarahan pada tempatnya kita marah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan mari kita didik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya agar mereka nanti akan menjadi penghibur dan penentram hati kita kelak di akhirat nanti. Fa inna minal aulad man yakunu sababan lirifqatid darajati fil jannah. Karena sesungguhnya daripada anak-anak itu ada termasuk daripada mereka yang akan menjadi sebab naiknya derajat orang tua di akhirat kelak wa minhum man yakunu sababan lidukhul lidukhulin nar wal dan ada sebagian daripada anak-anak yang akan menjadikan sebab orang tuanya masuk ke dalam api neraka naudzubillah min dzalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man hafizal Qur'an wa amila bih ulbisa waliduhu yaumal qiyamah tajan dawuhu ahsanu min dawi syams ahsanu min dhawi syamsi fi di dunia. Beliau bersabda, barang siapa menghafalkan Al-Qur'an dan mau mengamalkannya, maka orang tuanya akan diberikan pakaian oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti dengan mahkota yang bercahaya yang mana cahayanya lebih baik daripada cahaya matahari di dunia ini. Kalau ini adalah balasan bagi orang tua dari anak tersebut, maka bagaimana balasan Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada anak tersebut karena dia mau menghafal dan mengamalkan Al-Qur'an. Adapun orang-orang yang menyia-nyiakan pendidikan anaknya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggambarkan mereka dalam sabdanya, "Ya'tir rajulu yaumal qiyamah fayata'allaqu bi raqabatihi unas." Nanti di hari kiamat akan datang seorang laki-laki dihadapkan pada Allah Subhanahu wa taala namun bergantungan di leher di leher dia orang-orang yaquluna khudlana ya rabbana haqqana min hadzal zalim orang-orang yang bergantung tersebut mengatakan ya Allah ambilkan untuk kami hak kami dari orang yang zalim ini ya Allah fayanzuru maka orang laki-laki tersebut melihat fa idzan bi wabnihi wa tidak tahunya yang bergantungan, yang menggandoli dia adalah istrinya sendiri, anaknya sendiri dan putrinya sendiri. Yaqulu ya Rabbi haula ilam azlimhum. Dia berkata ya Allah, mereka ini orang-orang dekatku, aku tidak mendolimi mereka sama sekali. Fakat saqaituhum wa at'amtuhum. Sungguh aku telah mencukupi makan dan minum mereka. Yaquluna ya Rabbi sadaqa fi hadza orang-orang yang bergantungan tersebut yang mana tidak lain merupakan orang-orang yang dekat dengan dia sendiri mengatakan ya Allah betul dia dalam hal ini yang dia katakan betul sakona wa at'amana wa kasana dia telah mencukupi makan dan minum kami serta telah memberikan kami pakaian walakin lam yu'allimna amra namun dia ya Allah tidak mau mengajari kami tentang urusan agama-agama kami khalafna amraka walam lam yatakallam kami mendurhakaimu ya Allah tapi dia diam saja tidak mau memperingatkan asainaka wa lam yatakallam kami bermaksiat kepadamu ya Allah tapi dia bisu tidak mau menegur dan tidak mau memperingatkan lam yu'allimna amra dinina dia tidak mau mengajari kami urusan-urusan agama kami fayaqulullahu ta'ala maka Allah ta'ala berfirman khuzuhu wa ahlahu fadhhabu bihim ilan nar wahai para malaikat ambil seret dia dan keluarganya masukkan mereka ke dalam api neraka marilah kita semua memperbaharui niat membulatkan tekad untuk lebih memperhatikan pendidikan agama anak-anak kita agar mereka nantinya jadi anak-anak yang soleh yang akan bermanfaat bagi kita di dunia wal akhirah sebagaimana dikatakan inna min khairi ma yukhallifur rajulu ba'dah waladun salihun yad'u sebaik-baik peninggalan seseorang adalah jika dia meninggalkan anak-anak yang soleh yang senantiasa berdoa untuknya wa hal yakunu salihan wa huwa jahil bi amril bi amrillah apakah mungkin jadi orang soleh anak-anak yang bodoh tidak tahu tentang perintah-perintah Allah Wa hal yakunu salihan man lam yu'awwad ta'zim amri syariah wad din? Apakah mungkin jadi orang yang soleh anak-anak yang tidak terbiasa untuk mengagungkan perintah-perintah Allah dan agama dan ajaran syariat Islam? Wa hal yakunu salihan man lam yuhibbus salihin? Dan apakah akan jadi orang yang soleh kalau dia tidak dilatih untuk mencintai orang-orang yang soleh? Faasallahu an yaj'ala awladana minas salihin al-bararah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan putra-putra kita semua sebagai orang-orang yang soleh amin ibadil khiyarah dan termasuk hamba-hamba Allah yang bagus-bagus wa an la yasrifna minal jum'ah illa waqad ghafara dhunubana wa satara uyubana wa kashafa kurubana wa aslaha qulubana bi rahmatihi innahu arhamur rahimin Allah subhanahu wa ta'ala yaqul wa bi qawlihi yahtadil muhtadun a'udzu billahi minasy syaithanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم فتقبل مني ومنكم تلاوته فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله حمدا يملأ الله به قلوبنا نورا ويرفعنا به درجات مع من جعل لهم لديه قدرا كبيرا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا وكان الله سميعا بصيرا وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وسيلتنا العظمى في نيل كل المرام وعلى آله السادة الكرام وأصحابه الأئمة الأعلام والتابعين لهم بإحسان إلى يوم القيام أما بعد فيا عباد الله إني موسيكم ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله يا عباد الله فاتقوا الله حق ذكاته